وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita kembali bermajelis Kembali kita akan membaca kitab al-ilm Karya Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Salutaimin Rahimahullah Ta'ala Kemudian Ada sedikit ralat yang Belajar sebelumnya Atau kemarin dari kitab Tauhid Yang kita menyebutkan tentang Atofnya at-tauhid kepada syahadat Allah ilaha illallah bahwa maknanya itu satu tidak ada perbedaan. Kemarin kita menyebutkan bahwa yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Maka ini keliru. Yang betul adalah tauhid dan Syahadat Allah ilaha illallah maknanya satu. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dari pembahasan kita kita Ilm di antara sesuatu yang harus dijauhi bagi seseorang yang menuntut ilmu atas sadur qabla ta'ahul tampil ya sebelum waktunya tampil sebelum ahli ya dia belum menimba ilmu dari ahlinya kemudian dia sudah tampil sebagaimana atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah baru saja mengenal al-haq baru saja meninggalkan lembah hitam kemudian dia sudah tampil di mana-mana. Nah, seperti ini ya, seperti buah-buah yang dikardit. Belum waktunya masak tapi dipaksakan untuk masak. Nah, di sini belum menyebutkan mimma yajibu al-hadru minhu ay yatasaddara ayatasad ayatasaddara talab al-ilmi qabla an yakun ahlan litasadduri dari apa yang wajib untuk dijauhi untuk dihindari darinya dia muncul atau tampil dari seorang penuntut ilmu sebelum dia menjadi atau sebelum dia memiliki ilmu yang mapan. Kemudian litasaddur. Ini diriku, ini saya dan seterusnya. Apalagi ketika dia tampil Allah Musta'an dirindahkannya para ulama, dikucilkannya para ulama, kemudian dialah yang menganggap dirinya lebih dari para, ulama. Dan ini banyak terjadi. Semangatnya seseorang menuntut ilmu, kemudian setelah itu dia tampil seperti para ulama yang kemudian merendahkan, menghinakan yang lain. لأنه إذا فعل ذلك كان هذا على karena jika dia melakukan hal itu, ya tampil sebelum matang itu tadi, maka ini sebagai dalil ala umurin atas beberapa perkara. Al-amrul awal kata Syekh Ibnu Saimin perkara yang pertama i'jabuhu binafsih dia merasa takjub terhadap dirinya. Takjub. Nah, seluruh perkara dibuka sama dia. Dan saya pernah dapati orang yang seperti ini. Sebenarnya masalah itu sudah kita pelajari. Tetapi ketika dia datang seakan-akan kita belum mengenalnya sehingga dia urai ini, urai itu dan sebagainya. Takjub terhadap dirinya. Ya, Allah musta'an. Haitsu itu fa yara nafsahu alim al-alam yang mana ketika dia tampil tadi dia melihat dirinya dialah yang paling berilmu ya dia yang sudah paling berilmu, tidak rendah diri, tidak tawadu. Sebagaimana mereka menyebutkan bahwa semakin berilmu semakin dia tunduk. Seperti padi kata mereka. Semakin berisi semakin merendah diri. Ini tidak. Ya, baru sedikit ilmu yang dia pelajari ya, saya katakan dialah yang paling hebat dari yang lain. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-amr tsani, perkara yang kedua, ketika tadi tampil sebelum dia matang di dalam menuntut ilmu atau sebelum dia menguasai anna dzalik yadullu ala adami fikhihi wa ma'rifatihi lil umur bahwa itu menunjukkan dia tidak fakih dan tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu perkara. Liannahu idza tasaddara rubbama yaqau fil amri la yastati al khalas min. Karena jika dia tasaddar muncul, timbul ya tampil bisa jadi dia terjatuh dalam suatu perkara yang dia sendiri tidak mampu untuk al-khulasu minhu, tidak mampu dia menanganinya. Nah, dia tidak mampu untuk menanganinya, tidak mampu untuk membebaskan darinya. Id anna nas idza ra'awhu متفضرا أرد عليه من المسائل ما يبين عواره. karena jika ada manusia yang memandangnya apabila dia memandangnya melihatnya ya dia sudah tampil seperti itu sudah muncul timbul atau ketika dia didatangkan atau mereka manusia tadi mendatangkan kepadanya beberapa perkara beberapa masail enam yang ketika itu dia tidak mampu untuk menanganinya tidak mampu untuk menjelaskannya menyelesaikannya maka yubainu awaroh maka akan tampaklah aibnya akan terbongkar aibnya Nah. Baru belajar sehari dua hari, baru pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya, bermodalkan imamah dan lihya naam sudah berani sehingga kita menjumpai ada sebagian menyebutkan Ya, ketika naik di mimbar dia tidak bisa mengucapkan kata-kata apa-apa, hanya menangis di atas. Maka sebagian teman-teman -teman, masya Allah, dia khusyuk katanya. Ya, saking khusyuknya dia menangis. Ya, khusyuk di atas mimbar. Saking khusyuknya menangis. Kemudian al-amr salis, perkara yang ketiga. At-tasaddur qabla qabla al-ta'ahul. Annahu idza tasaddara qabla an yata'ahhal lazimahu ayakul yaqula 'ala ma la ya'lam. Jika apabila dia tampil sebelum dia menguasainya, maka pada umumnya dia akan berkata atas Allah malai alam apa yang dia tidak tahu apa yang apa yang dia tidak tahu bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan wanita tapi pakai sapu tangan oh tidak apa-apa yang dilarang itu kalau langsung bersentuhan tangan dengan tangan kalau pakai sapu tangan tidak apa-apa Hanya seperti itu. Mau pakai sapu tangan, kan mau pakai apa, kalau sudah menyentuh perempuan dengan sengaja, itu ancamannya keras. Ya, kata Nabi SAW, ditusuk kepalanya dengan jarum itu jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian dia membolehkan berjabat tangan dengan wanita ing alasannya pakai kos tangan atau pakai kain Masya Allah pacaran kos islami boleh nggak? ya boleh karena ada islaminya ya jauh-jauhan jangan dekat-dekatan itu sudah 200 watt itu kalau seperti itu ya, sedikit nggak mungkin jauh-jauhan ya semakin lama semakin ah, kayak kena konflik. Nah, kemudian dia mau mendekat-dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan melainkan ketiganya syaitan. Walaupun dinamakan pacar islami tidak berbuat apa-apa. Allah musta'an. Mendekati hal-hal yang seperti yang diharamkan. لأن الغالب أن من كان هذا قصده أنه لا يبالي يجيب على كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل بلا علم karena mayoritasnya kebanyakannya bahwa apa yang menjadi tujuannya Annahu la yubali, dia tidak peduli. Pokoknya apa yang dia inginkan seperti itu, sudah seperti itu yang diinginkan. Dia tidak peduli dengan yang lain. Dan dia akan menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya. Maka kalau kondisinya sudah seperti ini, ini membahayakan agamanya membahayakan dinnya dan dia berucap atas Allah Azza wajal tanpa dibarengi dengan ilmu malu kalau dia menjawab tidak tahu ketika ditanya malu untuk mengucapkan saya tidak tahu sehingga apa yang disampaikan dari berbagai masalah semuanya dijawabnya. Menurut hemat saya seperti ini. Nah, menurut pendapat saya seperti ini. Allahul musta'an. Ini yang yang ketiga. Ya, dia berkata atas agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dibaringi dengan al-ilm. Kemudian perkara al-amr rabi perkara yang keempat yang tadi tampil muncul sebelum dia menguasai anna al-insana idza tasaddara fa inna fil ghalib la yaqbalu Sesungguhnya manusia jika dia tampil maka kebanyakannya dia tidak menerima al-haq. Ya sudah, jadi dai kondang sudah di mana-mana dia mengajar manusia. Ketika diberikan kepadanya al-haq, yang al-haq ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini diamalkan atau diyakini layak hak maka susah untuk diterimanya. Berbeda dengan orang-orang yang memang kosong tidak punya ilmu agama. Ketika diberikan kepadanya ilmu agama, maka paling tidak dia tidak menolak, tidak membantah. Oh seperti itu hukumnya iya. Sekalipun dia belum mampu untuk melakukannya. Tetapi paling tidak dia sudah menerima. Tapi yang seperti ini ketika disampaikan bahwa yang seperti itu salah. Oh ini Kata Syekh Syekh, kata guru saya boleh kok. Susah. Ngil orangnya. Ya apalagi yang pernah belajar di pesantren setahun dua tahun, kemudian dia ya tidak mengetahui dalil-dalilnya yang sahih, hanya mendengarkan dari kalam-kalam gurunya. Yang terakhirnya pokoknya. Kalau sudah pokoknya susah sudah. Apalagi kalau mengatakan sudahlah. Nanti di akhirat baru kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ini sudah susah. Kalau sudah di akhirat baru dilihat. Berarti tidak yakin dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Ahadis. Di sana sudah diterangkan jalan-jalan kebenaran. Kemudian masih dia belum yakin. Di akhirat baru kita lihat. Nih, Lianna yadunnu bisafihi annahu idza khada'a li ghairihi walau kana mulhaq kana hadha dalilun ala annahu laysa bi'alim. Karena dia menyangka dengan kebodohannya. Dia menyangka dengan kebodohannya. Diberikan al-haq ya. Maka al-haq itu disangka dengan kebodohannya menjadi tidak menjadi al-haq. Apabila dia tunduk kepada selainnya. Walau kana ma'ul haq. Sekalipun yang selainnya itu dia di atas al-haq. Susah untuk menerima. Susah untuk men tunduk kepada al-haq. Kalau kondisinya sudah seperti ini, diberikan al-haq, mental al-haq itu, maka ini sebagai bukti bahwa annahu laisa bi'alim. Dia bukan orang yang memiliki ilmu ilmu agama. Naam. Diberikan al-haq dianggap sebagai al-batil sementara al-batil dianggap sebagai al-haq yang ukurannya kebanyakan manusia. Ya, manusia, seluruh manusia memperingati ini, memperingati itu. Kok tidak boleh ya dia melihat kebanyakan manusia melihat kondisi manusia mereka mengamalkan itu dan akhirnya dia pun menganggap itu sebagai tolak ukur kebenaran ini yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu dia tampil sebelum menguasai Kemudian yang terakhir dari hal-hal yang harus dijauhi bagi penuntut ilmu suudzon berburuk sangka. Nah, ini juga harus dijauhi. Semuanya penyakit Susah kita mendapatkan ilmu kalau ada pada diri kita suudzon, sedikit berburuk sangka, sedikit berburuk sangka. Harus kita hindarkan seperti ini dan bisa terjadi permusuhan antara satu dengan lain karena suudzon. Maka kata Syekh Ibnu Saimin fayajib ala al ilm al-hadr min ayadunna bi ghairihi dhannan sayyan. Maka wajib atas penuntut ilmu untuk menghindari dari berburuk sangka kepada yang lainnya dengan buruk sangka yang buruk Suudon. Allah musta'an. Mitlu ayyakul seperti dia mengatakan lain yatasaddaq hada illa riya'an. Tidaklah dia ini bersedekah melainkan karena ria. ya dia tidak bersedekah katanya melainkan ketika bersedekah ini riya lam yalqa at-talib hadha su'al illa riya'an liya'rifa annahu talibun fahimun tidaklah seorang penuntut ilmu ini menyampaikan suatu pertanyaan melainkan dia riya agar diketahui orang agar dikata bahwa dia talibun fahim. Dia seorang penuntut yang sudah paham. Seuzon. Ya, setiap orang melihat kepada yang lain kebaikan selalu dikomentari. Ya, berbuat baik sedikit dikomentari, berbuat banyak kebaikan juga dikomentari. Jadi serba salah. Baru komentarnya komentar yang buruk, bukan komentar kebaikan, komentar keburukan. Wa kana al-munafiquna idza ata al-mutasaddiq min al-mu'minin bi sadaqah. Dan adalah orang-orang munafik apabila orang-orang mukmini bersedekah dengan sedekahnya dia datang membawa sedekah Idza kanat katsirah, qalu apabila sedekahnya itu banyak, qalu muraiyun Maka orang munafikin mengatakan, "Wah, itu ingin dilihat, ingin riak, ingin dipuji." Munafik. Jadi ada seorang mukmin yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, maka dia mengatakan, "Oh, itu sedekah itu ingin di Ria itu ingin dilihat manusia. Wa idza kanat qalilatan qalu innallaha ghanin an hada an sadaqati hada. Jika ada seorang mukmin yang datang membawa sedekah tapi sedekahnya itu sedikit, maka mereka mengatakan Allah itu maha kaya. Allah itu tidak perlu dengan sedekah yang sedikit ini. Nah, ini ciri orang munafik. Seperti ini kondisinya. Kebaikan sedikit, kebaikan banyak, tetap selalu dikomentari dan dikomentari dengan komentar yang buruk. Ini sifat munafik. Yang selalu seudon, berbuk sangka. Sedekah kebaikan yang banyak dikomentari buruk. Sedekah sedikit komentarnya juga buruk. Jadi tidak ada jalan. Semuanya buruk. Nah, ini orang, -orang munafik seperti ini kondisinya. Kama qala Allah anhum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat 79. الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم dan orang-orang yang suka mencelah dari kalangan mukminin yang mereka sukarela di dalam bersedekah. Ya, orang-orang munafik yang mereka mencela orang-orang mukminin yang sukarela bersedekah. Dan orang-orang yang tidak bisa untuk bersedekah kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka. Fasharuna minhum. Mereka juga orang munafik ini menghinakan ya orang-orang yang bersedekah dengan sedikit itu tadi. Ya, yang bersedekah banyak dikomentari, yang bersedekah sedikit dikomentari. Maka sahirallahu minhum maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya ucapan-ucapan mereka tadi yang buruk penghinaan mereka Allah akan membalas dan bagi mereka azabun ali, siksaan yang pedih nah maka bagi kita penuntut ilmu yang mau mengikuti jalannya salat maka kita menjauhi yang namanya suudon prasangka buruk karena hati manusia itu berbolak-balik ya tadinya baik bisa jadi menjadi buruk karena dipengaruhi ini dipengaruhi itu karena ada ucapan ini ucapan itu umpamanya mendengar ucapan istrinya ya kemudian menjadi tidak baik karena gara-gara istrinya dia belum cross check. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati yang seperti ini. Kadang ya bisa istri bisa suami ketika membahas di rumah bisa terjadi. Atau kadang permasalahan anak-anak sama-sama anak-anak atau dengan yang lainnya menjadi besar. Ya. Atau permasalahan orang tua Kemudian anak-anak mengetahui sehingga anak-anak dengan anak-anak juga seperti itu kondisinya atau sebaliknya. Urusan anak-anak menjadi besar terhadap orang tua. Ah, ini harus diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan langsung suudzon. Ya, berburuk berburuk sangka. Karena dari sinilah syaitan akan masuk. Ya, tidak senang melihat al-muslimun mereka bersatu padu. Mereka kokoh di atas al-haq. Tapi dia masuk lewat jalur-jalur itu tadi. Lewat anak-anak, lewat istri, atau lewat suami. Atau lewat tetangga-tetangga yang lain. Atau lewat pembantu. Bisa jadi. Pada satu pembantu yang dia membantu di rumah ini kemudian dia dia cerita dengan yang lain Allah mustahil. Atau kepada siapa dia bergaul? Penjual sayur umpamanya. Ya. Dia bermasalah dengan tetangganya sama-sama halus sunnah. Semua dia unek-uneknya keluarkan kepada penjual sayur. Atau lele-lele dikeluarkan semuanya. Penjual-penjual pentol itu. Kemudian akhirnya Eh, seperti itu masalahnya. Kemudian timbul ini, timbul itu seudon lagi. Ayat seperti itu harus dijaga. Jangan sampai masalah-masalah kita keluar di orang-orang yang seperti itu. Kemudian, uh ternyata mereka itu bercadar tapi sejuta masalah di dalamnya. Allah musta'an. Ah seperti ini kita berhati-hati. Kalau bicara sama yang lainnya, bicara yang baik-baik aja, tidak usah yang yang tidak enak didengar itu, itu ditutup aja itu. Nah, cerita yang baik-baik aja yang disampaikan yang buruk-buruk itu ditahan, stop. Jangan yang keburukannya terus dimunculkan. Apalagi kita ini dalam satu komunitas. Jadi satu yang salah seperti tentara. Jadi satu yang salah dianggap satu satu peloton atau satu grup atau satu batalion itu salah semuanya tidak mau peduli itu semuanya bercerah dari sana oh, sudah semua seperti itu kondisinya mereka jadi jangan memikirkan tentang diri tapi ini untuk seluruh semuanya jadi ketika satu yang melakukan itu akan mewarnai seluruhnya semua kita kenal itu mereka itu pakai lihia bajunya seperti itu istrinya begitu Akhirnya ungkapan satu ini bahkan bukan kita saja. Saat dunia kena. Ya seluruhnya kena. Dari kita yang memunculkan pertama. Nah ini termasuk hal-hal yang harus kita jauhi. Nah jangan masalah-masalah yang buruk itu diungkapkan kepada orang lain tidak bisa memberikan solusi terlebih kepada penjual-penjual atau kepada tetangganya yang tetangganya ini ya yang tidak tahu menau kemudian diberitahu oh itu begini dan begini nah jangan apa nah, ini dihindari dihindari sejauh-jauhnya ya sejauh-jauhnya paling tidak kalau ada masalah seperti itu ya sampaikan kepada pengurus yang berwenang menanganinya. Jangan terus apa yang curhat kepada yang tidak membuat masalah itu semakin baik tapi semakin runyam. Akan kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fa iyyaka udon wasu'adzon maka hati-hati engkau dari berburuk sangka biman zahiruhu al-adalah terhadap orang yang zahirnya dia itu orang yang adil orang yang baik ya sekalipun di dalam hati kita ada tapi ditahan jangan ya berburuk sangka tahan kita bersunuzon wala farqa baina an tadunna dhannan sayyi'an bimallimika aw bizamilik. Tidak ada bedanya antara engkau berbuat sangka eh, bersangka dengan sangka yang buruk terhadap pengajarmu atau kepada sahabatmu, temanmu, zamil. Fa wajib fa wajibah wajiba ihsanu biman zahiruhu al-adalatu. Maka yang wajib kata Syekh Ibnu Utsaimin berbaik sangka terhadap orang yang zahirnya baik adil ya yang zahirnya kelihatannya masya Allah baik ya kita ber, berbaik sangka husnudon jangan suudon amma man zahiruhu wairul adalati fala haraj ay yakuna fi nafsik su'adzun bih maka adapun yang zahirnya nampaknya dia ini orang yang tidak adil tidak jujur maka kata saya, tidak mengapa di dalam dirimu suudzon dengannya lakin madzalik alaika an tatahaqqaq hatta yazula ma fi nafsik min hadzal waham. Tapi bersama dengan itu ya engkau eh, memastikan ya dipastikan dulu apakah betul apa tidak dicek dulu sehingga hilang dari dirimu itu tentang al-waham dari keraguan-keraguan itu dicek dulu apakah betul orangnya seperti ini dipastikan setelah memastikan oh ya ternyata orang ini memang tidak baik Ya, orang yang tidak baik. Lianna ba'dun nas qad yasi'u dhon bi syakhsin ma ala wahmin kadhib la haqiqatara. Karena sebagian manusia dia sungguh berburuk sangka terhadap seseorang yang dibangun di atas waham ya yang tidak jelas masih waham kadib dusta la hakikatahu tidak ada kepastiannya tidak ada hakikatnya nah jadi dipastikan dulu diteliti dulu apakah betul orangnya itu seperti itu kondisinya atau enggak nah jangan sampai ternyata Burus sangkanya itu dibangun di atas kedustaan Hmm, apalagi menamakan dirinya agama, mengatasnamakan agama. Nah, kita ber, berhati-hati. Nah, selalu ada pada kita husnuzon. Nah, ini yang harus dijauhi bagi penuntut ilmu dan bagi muslimin umumnya. Nah, harus dijauhi sejauh-jauhnya agar kehidupan kita kehidupan yang baik dalam antara satu dengan lainnya ya selalu ada komunikasi yang baik bukan komunikasi yang tidak baik sehingga terjadi pergesekan antara satu dengan lainnya menjadikan hanya satu dengan lain saling menjauh masih tersisa sedikit setengah lembar tapi waktu sudah habis. nah sudah waktunya azan maka ini yang harus kita perhatikan Rijal apa tadi yang harus dijauhi Yang apa artinya itu nah tampil sebelum waktunya yang kedua nah suzon nah, itu harus harus dijauhi sekiranya untuk tadi Nah, barakallahu fiik. Sampai sini. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Tafadhalu hafizakumullah.